Selanjutnya penghinaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita ambil kisah bahwasanya pendiri Rafidah itu sendiri adalah Abdullah bin Salah ketika <clears throat> dia dan kawan-kawan menyatakan anak Ali adalah Tarik, Allah al adalah Allah. Lalu Ali bin Thalib meminta kepada Abdullah bin Salam dan para pasukannya untuk bertobat dari pengakuan seperti ini. Nah, kemudian ternyata mereka enggan. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib merintahkan kepada Kumbur untuk merintahkan kepada pasukannya dimulai istana sampai masjid digali lubang yang luas. Diminta kembali agar Abdullah bin Sabah dan pasukannya tobat, namun tak tidak mau. Qala Ali bin Thalib, "Lamma ra'aitul munkar na'am bi ankara da'autu kumbur." wa ukidu nara. Ketika saya melihat perkara mungkar semakin mungkar, maka saya panggil kumbor untuk menyalakan api. Lalu Ali bin Thalib meminta lagi agar Abdullah bin Sabah dan pasukannya untuk taubat. Namun tidak mau bertobat. Akhirnya Ali bin Thalib merintahkan agar Abdullah bin Sabah dan pasukannya dimasukkan di dalam api yang ini digali dari istana sampai masjid. Mereka dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Namun ketika mereka masuk ke api, malah semakin yakin bahwasanya Ali adalah Allah. Karena la yu'adzab bin nar illa rabbun Hanya Karena tidak mengadab dengan api, kecuali pemilik api yaitu Allah Subhanahu wa taala berarti Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Nah, inilah sebenarnya pendiri Rafidhah kecintaan rulu kepada Ali bin Abi Thalib sampai ke derajat Allah. Dan ini teruskan oleh orang Syiah sampai sekarang. Nah, pernyataan bahwa Ali adalah Allah. Kemudian mereka berusaha untuk menghilangkan penamaan Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Riwayah al-Majusi. Nah, untuk menghilangkan ini, bahwasanya ini hanya sekedar nama. Tidak ada, hakikatnya nggak ada. Padahal jelas sebenarnya sahih. Nah, Ali bin Talib, kisah ini, nah, hanya adalah hadis yang sahih mereka berusaha untuk menghilangkan penamaan Abdullah bin Sabah. Ini tidak ada menurut Rafidah. Jadi mereka terus membuat kedustaan. Satu-satunya negara yang sekarang dikuasai oleh Rafidah, Syiah Rafidah adalah Iran. Total sudah 90% lebih. Ini semuanya menurut Syiah Rafidah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Maktari ketika berkunjung ke Iran dalam kitab dan Majus yang di Iran juga nah penyebutan tentang Iran bahwa negara Iran sekarang dikuasai oleh si Arab itu, ketika penggulingan mereka katakan revolusi yang dipimpin oleh Khomeini pada ini sebenarnya pengkhianat yang besar, pengkhianat yang paling besar kepada kaum muslimin. Kemudian pengesaan bagaimana alusnul jamaah banyak masjid-masjid yang dihancurkan. Kemudian gereja-gereja dibiarkan berdiri. Ahlus sunnah mendapat sesaan yang luar biasa. Tidak bisa ngomong saya sunni. Sana nggak bisa. Bahkan disebutkan dalam kitab Buja Adal Majus, di sana terjaga oleh pasukan Amerika sekitar 40 ribu. Ini pasukan Amerika untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara Iran. Namun hakikatnya mereka itu sama. Bahkan lebih berbahaya daripada orang-orang Amerika itu sendiri. Karena mereka bertopeng Islam. Memakai imamah yang laki-laki pakai jubah. jenggotnya juga lebat. Yang perempuan juga pakai cadar. Nah, lebih talbis, lebih besar. Sehingga kalau kamu sendiri tidak berhati-hati, akan terjatuh. Bahkan kenapa? Majalah-majalah atau siaran siaran televisi banyak menyantumkan atau menyiarkan ini negara Iran. Katanya maut Amerika, kematian Amerika, anti Amerika. Padahal mereka itu tujuannya biar kaum muslimin suka kepada negara Iran. hakikatnya tinggal menunggu waktu. Sebagaimana ketika kita kunjung kepada Syekh Ali Nasr Muhammad al-Imam. Nah, ketika kita minta untuk mengisi muhadarah di Indonesia. Beliau minta udur, tidak bisa. Karena Amerika berusaha untuk membunuhnya. Terlebih lagi orang-orang rafidah. Mereka tinggal menunggu waktu. Kalau sudah berkuasa, kaum muslimin akan dibasmi total. Mereka biarkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, tapi kaum muslimin akan dihancurkan total. Mereka namakan dengan nawasib, Artinya adalah orang-orang yang mendahulukan Abu Bakar wa Umar wa Utsman ala Ali bin Abi Thalib daripada Ali bin Abi Thalib. Ini darah, harta dan kehormatan orang-orang yang menyatakan sahnya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman itu halal darah, harta dan kehormatannya. Bahkan orang-orang ini lebih najis daripada orang Yahud dan orang Nasar. Maka akan dibasmi total. Nah, satu setiap negara. Sekarang di Yaman. Nah, sampai Syekh Mubil menyatakan itu ini Bizaid dan Sahir akhirnya minhu rafidian kabir, kabira. Datangkan kepadaku Zaid, nam Zaid yang kecil. Saya akan keluarkan bahwasanya dia itu adalah Rafidi yang kabir. Nah, paling banyak Syiah di Yaman adalah Zaidi. Madhab Zaidi sebenarnya sama. Mereka arahnya nanti ke Rawafid yang menentang nah, para sahabah Menentang Al-Quran, terlebih lagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai orang Yaman ketika makan kot pun harus tetap melaknat. allah Muawiyah. Nah, hal kata. Ini makan kop, pipinya membesar hakala. Tetap laknat. Orang-orang tua pun juga begitu. Allah Muawiyah. Allah laknat Muawiyah. Dan nah, kebencian yang luar biasa. Demikian pula kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Jadi jelas bahwasanya Iran adalah satu-satunya negara Rafidah. Nah, Kemudian mereka yang mengatakan ini anti Amerika, anti Amerika sebenarnya sama. Saya katakan lebih berbahaya daripada Amerika dan anti anteknya Jadi kaum muslimin rata-rata senang dengan negara Iran. Padahal itu adalah musuh. Mereka orang munafikun, al Mereka orang munafik. Lebih berbahaya. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, karena berbayar orang munafikun dalam surah Al-Munafikun, Al-Hikayah. Dan surah At-Taubah, wa minhum, wa minhum, wa minhum. Sampai tidak tersebutkan apa tidak. Nah, jadi orang munafik kecuali pasti disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ini negara Allah dan negara Iran. Demikian juga di Yaman. Yaman sekarang orang Syiah merontak kepada pemerintah Bahkan sudah dibentuk presiden, gubernur, bupati dan sebagainya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala Nah, bukakan ini semuanya di budaya mereka. Sehingga Houthi yang maku Mahdi sudah dibunuh oleh pemerintah Yaman. Bahkan bantuan-bantuan dari negara-negara Iran negara Iran, negara Amerika. Nah, ataupun yang lainnya. Untuk bisa ngebur gunung batu sehingga bisa digunakan untuk markiz. Walaupun pemerintah Yaman berusaha untuk ngebom gunung ini tidak akan tembus. Nah, mereka berpusat di bawah enam gunung batu. Kemudian orang-orang dari tentara pemerintah berusaha untuk merangi orang Arab tidak bisa. Karena mereka membuat lubang nah sedemikian rupa kecil-kecil. Mereka di atas gunung, nah di pertengahan gunung, nah pertengahan gunung. Kalau tentara pemerintah berusaha untuk naik akan ditembaki. Tidak ada lain kecuali pemerintah Yaman mengirimkan pasukan yang berani mati kalau sampai dari tentara ini yang turun akan ditembak oleh temannya sendiri. Terus naik sehingga enam markis yang ada di Khaulan, di gunung Khaulan bisa direbut. Bahkan Husi yang mengaku Imam Mahdi sudah dibunuh dan sekarang diganti oleh bapaknya. Yang lebih aneh, orang-orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang Sufiyah sekarang bergabung dengan orang-orang Rafidah. Orang Syiah memberontak pemerintah. Bahkan kita juga pernah sholat di Masjid Rabiah, Masjid Ali Sunnah wal Jamaah. Yang di situ dihadiri juga oleh orang-orang yang muzab-zab, yang masih goncang bagaimana dalam agamanya. Salat terawih selama sebulan. Informasi yang terakhir sebelum saya pulang bahwasanya ada jamaah yang bergabung dengan pemerintah ah, bergabung dengan tentara Rafidah untuk memerangi pemerintah. Padahal di bulan Ramadan salat tarawih bersama kita. Mengaku ahli sunnah wal jamaah. Karena tidak lain kecuali nah untuk mendapatkan uang. Karena seluruh pasukan dari enam orang-orang Rafidah digaji oleh pemerintah Amerika, oleh pemerintah Iran, Gajinya besar melebihi tentara Yaman. Nah, dari sini jelas bahwasanya mereka tinggal menunggu waktu untuk menghancurkan kaum muslimin. Bahkan nanti akan insya Allah kita jelaskan bahwa mereka juga akan menghancurkan Ka'bah. Nah, bahkan menghancurkan Makkah dan Madinah. Mereka nyatakan ini adalah sarang Wahabi, Wahabi. Nah, sekarang daripada ahli sunnah wal jamaah yang akan dibasmi. Dan kiblatnya juga akan dipindah ke Karbala. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya mereka adalah sebenarnya orang-orang Yahud. Orang betul musuh Islam, tapi bertopeng Islam. Lebih berbahaya daripada orang Yahud dan Nasara itu sendiri. Nah, kita lanjutkan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Rasulullah SAW tidak menyampaikan wasiat. kalau Jabir At-Tahari, Syekh Rafidah. Nah, lin Nabi SAW kepada Nabi SAW. Syekh Rafidah ini Jabir At-Tahari mengatakan dalam nah, ya, rekaman Akhtakta khata'an kibira, Kamu salah. Kesalahan yang besar. Hina kharajat dunia. Ketika kamu sudah meninggal dunia, walam tusi ila ahadin dan kamu tidak berwasiat kepada seorang pun. Lima lam tubalik hadhil ummah. Kenapa kamu tidak sampaikan kepada umat ini? Wa innaka latajib. Ini hamdanya hamba yang pendek, bukan hamba yang panjang. Apa? Lam lafnya lam pendek. Sungguh Nam, innaka latajid mas'uliyah hadil ummah. Sungguh kamu ini Nah, akan menjadi penanggung jawab untuk umat ini. Wabal balah halil ummah dan kekacauan-kekacauan halil ummah umat ini. Wadaya halil ummah dan juga kesia-siaan umat ini. Wa fitnah halil ummah dan fitnah ummah ini. Wahal wahalla usita ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak berwasiat wahai Rasulullah? Nah, tujuan kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau tidak menyampaikan amanah. Kekacauan-kekacauan yang ada ini disebabkan oleh Rasulullah, Bukan kaum muslimin. Mereka itulah sebenarnya yang bikin kekacauan-kekacauan. Tapi mereka membuat kedustaan, pemutarbalikan arkan hizbiyah, al-kalib, al khidah wa talbis Sebagaimana kata Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Lam tiang daripada orang-orang hizbiyun adalah al-kadib, kedustaan, al-khida, al-khada, al-khida, nah, penipuan, Wattalbis. Nam. ya apa mutarbalikan atau semacam perkataan tidak sebenarnya Wattalbis. talbis demikian itu, membalikan fakta Sebenarnya yang bikin kekacauan kepada kaum muslimin adalah Rafidah itu sendiri. Tapi mereka balikkan tuduhannya kepada Rasulullah, kepada sahabat dan kepada kaum muslimin. Padahal kita lihat Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Dan ayat dalam surah Al-Maidah, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini saya kesempurnakan agama kalian. Sempurnakan kenikmatan buat kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sudah sempurna. Tidak ada tambahan-tambahan lagi. Nah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala wal Bukhari Muslim. Ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum alaikum haram. Ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadza. Tahuilah bahwasanya darah, kehormatan dan harta kalian adalah haram. Sebagaimana haramnya pada hari ini, pada bulan ini dan di negara ini. Kemudian Rasulullah SAW, ada hal balaktu, apakah sudah saya sampaikan? Nah mereka semua yang mengatakan, nah bala. Allah Allahumma syad, Allahumma syad. Allahumma syad. Rasulullah mengatakan, iya. Sudah engkau sampaikan semuanya. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma syad. Ya Allah, saksikan. Saksikan, saksikan luasnya. saya sudah menyampaikan risalah. Nah, halis, Nah, ketika kisah Nah, Herakl Beliau mengatakan, "Nam hal alamakum kulla syai?" Qala, "Nam." Allamana Rasulullah SAW kulla syai hatta al-qira'ah. Apakah Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Beliau mengatakan, ini Sufyan, mengatakan iya. Rasulullah SAW sudah apa, mengajarkan kepada kita segala sesuatu hatta al sampai masalah cebok. Naam. Allah nastanji. Naam birabi. Naam nawal am. Wa alla nastanji akal min salat. Naam. Jangan sampai kita cebok atau bersihkan ketika akan nyentuh gerak dengan enam kotoran atau dengan tulang dan jangan sampai kurang dari tiga. enam tiga batu maksudnya. Nah, Rasulullah SAW sudah mengajarkan segala sesuatu. Sampai masalah yang sepele. Masalah khira'ah. Pakai kha, bukan pakai kof. Masalah cebok. Sudah diajarkan semuanya. Kemudian Rasulullah SAW larang untuk cebok. Atau membersihkan ini dengan enam kotoran ataupun dengan alam. Karena keduanya adalah makanan buat jin. Dan sampai kurang dari tiga batu. Ayo ikhwah. Demikian pula hadis Abi Dhar. Al-Ghifari rawahu At-Tabrani. Nah. Ma tarakan Rasulullah SAW wa ma ta'ir yatiru fil hawa illa yadkuru lana minhu ilma. Rasulullah SAW tidak meninggalkan kepada kita sampai burung enam yatiru fil hawa mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah SAW sudah menyebutkan ilmunya. Nah, sampai burung yang berterbangan Rasulullah SAW sudah mengajarkan ilmunya. Oleh karena itulah tidak boleh kita menuduh kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau tidak menyampaikan amanah, wasiat. Ya ayuhar rasul, balik ma unzila ilaik. Fa in lam taf'al fama balaghta risalata Ya Rasul sampaikan apa yang turun nam kepadamu. Kalau kamu tidak sampaikan, maka kamu tidak menyampaikan amanah. Suruh menyampaikan semuanya. Apa yang dari, datang dari Allah Azza wa Kemudian Rahudah ini menuduh bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyampaikan wasiat, tidak menyampaikan amanah. Wala kadib, ini kedustaan. Sebagaimana kesebutan tadi, termasuk rukun, al-arkan, nam, al-hizbi, arkan enam, al hizbi arkan al-kadib, wal khida, wa mada, wa talbis. Bahkan Imam Malik menyatakan, "Fadalam yakun yawma idin Salah yakun yaum dinan. Kalau pada hari itu bukan agama, maka pada hari ini bukan agama lagi. Rasulullah SAW sudah sampaikan seluruh salahnya. Maka tidak boleh kita untuk menuduh bahwa senyawa Rasulullah SAW tidak menyampaikan amanah ataupun wasiat. Nah, yang kedua, jika Rasulullah SAW menyamakan Ali, nah dengan yang lainnya maka sia-sialah amanah Rasulullah SAW. Menuduh bahwasanya terhapus seluruh amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahada aidan yang termasuk kedustaan yang besar. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala Rawah Bukhari Muslim. Ana sayyidun nas Yamal qiyamah. Saya adalah pembesar manusia pada Yamal qiyamah. Masuk surga. Dan terhapusnya amalan itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang kafir. Padahal janji. Rasulullah menyatakan, Ana Sayyidun Nas Yamal Qiyamah. Saya adalah pembesar manusia pada Yamal Qiyamah. Wa adam ana awal man talaqa babal jannah. Dan saya termasuk orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Bagaimana dikatakan bahwasanya amalan Rasulullah SAW ini terhapus? Nah, maka ini sungguh termasuk perusahaan yang besar. Kala Ar-Rajab Al-Basi fi masyarik fi masyarik Anwar Yakin. Telah berkata Ar-Rajab Al-Basi fi masyarik al-mawalikin lain asrafta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu melakukan kesyirikan, nah maka akan terhapus seluruh amal-amalmu. Wa kaifa yusyrik bir Rahman? Bagaimana Rasulullah SAW itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahwal aman. Dipakai hamzah di atas. Wal aman makna insawaita bi Ali. Ahadan min ummati. Dan pengertian aman, jadi aman di sini adalah kalau kamu samakan antara Ali nah, dengan seorang min juga dari umatmu, fajatalahu fil khalq. Kamu samakan juga dalam masalah ciptaan. Nah, mislan wa syabhan fala amila lak baik dalam kesamaan ataupun dalam keserupaan, maka tidak ada amalan bagimu sama sekali. Tuduhan yang keji bahwasanya ketika Rasulullah SAW menyamakan Ali bin Abi Thalib dengan salah satu dari umat Nabi SAW ini termasuk akan terhapus seluruh amalan Rasulullah SAW. Muhala batil hadis Amr bin As. Nah, kalau SAW, nah, ketika Rasulullah SAW, ayun nas ahabu ilaik. Siapakah orang yang paling engkau cintai? Kala Aisyah. Dia menjawab Aisyah. Thumma kala, ya eh, Amr bin As, "Oh min rijal?" Dan dari kalangan laki-laki, kala abuha. Bapaknya. Ini satu-satunya orang yang paling dicintai. Dari kalangan perempuan adalah Aisyah radhiyallahu taala Dan dari kalangan rijal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Jelas tidak sama. Nah, antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Ali bin Abi Thalib tidak mungkin sama. Nah, masing-masing mempunyai kelebihan. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Walal akhir akbaru darajat wa akbaru tafdila. Lihatlah bagaimana kami muliakan satu di antara enam. Kaifatullah ba'dhum malah Kami muliakan di antara kalian eh, mereka dengan yang lainnya. Dan sebenarnya negeri Allah termasuk sebesar-besar derajat dan sebesar-besar kemuliaan. Nah, ayo akhwah. Inilah kedua yang kedua bahwasanya Nabi SAW itu sia-sia amalannya. Nah, ketika para sahabat sudah mengangkat Abu Bakar sedih. Salah Sallallahu sudah menjadikan bahwasanya Abu Bakar orang yang paling dicintai di kalangan rijal. Nah, wahakala. Yang ketiga, nah, kurangnya sifat nubuah, sifat kenabian pada diri Rasulullah SAW. Kala Zinjani fi aqaid al-imamiyah, telah berkata Zinjani fi aqaid al-imamiyah, kullu nabiyyin wa rasulin setiap nabi dan rasul idza lam yahtam bita'yin al khalifah min ba'di kalau tidak mementingkan untuk menunjuk khalifah setelahnya mimma ja'a bih dan apa yang datang kepadanya bahwa naqis nubuwah maka termasuk kurang nubuahnya. nah War risalah dan risalahnya fi majma' al-uqala qad bayya'a malayin min ummatih Ini menurut kesepakatan Orang-orang yang berakal, ya ulama-ulama rahibah. Nah, dan Rasulullah SAW sudah menyanyiakan jutaan umatnya. Nah, tuduhan pimpinan rahibah Zanjani kepada Rasulullah SAW karena beliau tidak menunjuk khalifah setelahnya. Padahal ada Aisyah radhiyallahu taala ada isyar, ada isyarah. Nah, Halif Aisyah mutafaq alaih, muru Abu Bakar fal bin nas. Perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami salat. Manusia ini ada tanda bahwasanya dia akan menjadi khalifah. Karena orang yang ditunjuk sebagai imam adalah pimpinan yang tertinggi sebagaimana Rasulullah SAW menjadi imam. Ada isyarah Lalu bagaimana mereka menuduh bahwasanya Rasulullah SAW nah, akan menyanyikan umatnya. Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan seluruhnya. Bahkan nah, sebagaimana hari Abdullah bin Mas'ud itu meriwayatkan Imam Nasai ketika datang seorang perempuan nah Bagaimana kalau saya tidak menemukanmu? Nah, kalau Rasulullah Fati Abu Bakar. Artinya kalau Rasulullah SAW sudah meninggal bagaimana? Beliau Rasulullah SAW katakan datanglah kepada Abu Bakar. Nah, ini pula yang menunjukkan bahwasanya ada isyarah. Ada isyarat bahwasanya Abu Bakar akan menjadi khalifah setelahnya. Nah, Ayo ikhwah. Hafizakumullah jami'a. Selanjutnya yang keempat. Rasulullah SAW selalu melakukan mut'ah. Melakukan zina. Kita melihat bagaimana. Padahal ini adalah termasuk kedustaan yang besar. Hadis. Nah. Sabra al-Juhani. Rawah Muslim. Rasulullah SAW sudah mengizinkan istimta. Setelah itu Allah SWT haram, ila yaumil kiamah. Rasulullah SAW bolehkan untuk melakukan mut'ah. Riwayat itu tiga hari saja. Waktu perang dan terjauh, amat jauh dari istri-istri. Maka Rasulullah SAW mengizinkan bagi pasukan perang ini untuk melakukan mut'ah. Selama tiga hari. Namun setelah itu, Rasulullah SAW haramkan sampai Yamul kiamah. Hari-hari bin Talib Aydan. Nah Rasulullah SAW an mut'ah nisa وعن لحوم Nah, نعم الإنسية Rasulullah SAW haramkan mut'ah perempuan demikian pula haramkan untuk memakan keledai piaraan nah dari dua dalil ini jelas menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sudah haramkan untuk melakukan mut'ah lalu bagaimana tuduhannya bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan mut'ah melakukan perzinaan sebagaimana mereka tuduhkan terhadap Rasulullah SAW. Ini suatu kedustaan yang besar. Mereka membuat tuduhan palsu. Maka Al-Amili fi Rasail Syiah. Al-Amili menyebutkan dalam risalah nan Syiah. Warawahu Al-Fadl al syibani Al-Fadl al syibani meriwayatkan ila Bakir alaihissalam sampai kepada Bakir alaihissalam an abdallah Nah, Ibn Atta Al-Makki. Bahwasanya Abdullah bin Atta Al-Makki sa'ala an qaulillah ta'ala bertanya kepada tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa id nabi ila ba'di azwaji haditha. Ketika Nabi SAW mengisyaratkan kepada istrinya suatu pembicaraan. Faqala anna Rasulullah SAW. Faqala inna Rasulullah SAW. Qala itu inna. Nah. Tazawaja. Nah, Rasulullah SAW tazawaja bil furah di masa Rasulullah SAW itu nikah, ya nikah mut'ah dengan perempuan yang merdeka. Mut'ah, nah mut'ah tenang. fatwa alaihi badu nah badu nisa'i. Kemudian sebagian istrinya melihat ini Rasulullah SAW sedang melakukan mut'ah, sedang zina. Dilihat oleh sebagian istrinya. fatahamat hubil fahsyah. Maka istrinya tadi menuduh Rasulullah SAW melakukan perbuatan yang keji, perbuatan zina. Fakala inna huli halal. Beliau katakan, ini halal untuk diriku. Innahu nikah. Semuanya itu telah nikah. Faktumi, sembunyikan. Nah, Fattala'at ala ibadu nisa'i. Kemudian sebagian istrinya melihatnya. Antum lihat bagaimana di sini? Sampai ketika melakukan hubungan ini dilihat oleh sebagian istrinya. Apakah ini tidak keji kepada Rasulullah SAW dari mana sekarang diambil? Allah alam riwayat ini dari mana? Dan mungkin tidak tidak pernah mendengar dari mana ini. Kaum muslimin semua tidak pernah mendengar dari mana riwayat seperti ini. Tapi ini jelas ada di kutub syiah. Nah, rasail syiah yang sudah menyebar di sana sini. Nah, bahkan antum lihat bagaimana penyebaran ini mereka berusaha untuk membagi buku-buku dengan cuma-cuma. Bahkan buku yang besar itu dijual dengan harga yang sangat murah. Kalau orang dagang nggak akan beruntung. Nah, ini kenyataan. Dan bantuannya ternyata banyak. Dari Amerika bahkan ini Hasan Malisi, Hasan Malisi ketika dulu sekolah di Iran. Jadi sana itu makannya luar biasa enak. Setiap kali makan satu ayam. Setiap kali makan. Luar biasa. Bantuan dari negara Amerika atau yang lainnya kepada negara Iran. Karena yang luar biasa. Setelah itu, para mahasiswa bisa melakukan mut'ah dengan harga yang sangat murah. Tapi melihat ini, nah teman kita Hasan tidak betah, kemudian pergi ke Damat. Sampai di Jerman nggak betah lagi, iya enggak? Yang biasa di negara Iran makan enak, kemudian damak makan roti keras, apa keras dengan apa? Dengan full. Bagaimana akan betah? Akhirnya menangkapkan diri. Nah, menangkapkan diri di penjara kemudian dipulangkan ke Malaysia. Nah, kembali ke daerahnya. Ini nggak betah. Allah mustahil. Ini syahid bahwasanya mereka juga bantuannya besar. Di Indonesia juga akan begitu. Mereka membagi-bagi buku-buku dengan cuma-cuma. Padahal al-sunnah masakin, ya enggak? Al-sunnah, kebanyakan al-sunnah dalam masakin. Nah, apalagi kalau cuma mementingkan dagang, tidak mementingkan yang tadi. Masalah dakwah. Ini suatu kerugian besar. Orang rahmi itu berusaha untuk membagi buku dengan cuma-cuma. Kita menjual buku dengan harga yang mahal. Nah, atau hanya sekedar bisnis. Yang demikian tentunya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Walaupun sebenarnya boleh. Tapi ajar Rasulullah SAW untuk musamahah. Mengambil keuntungan yang sedikit saja. Tidak keuntungan yang besar. Nah. Dan ini terapkan oleh orang-orang Cina. Jadi mereka mengambil keuntungan yang sedikit. Supaya tetap para pelanggan kepadanya. Walaupun sedikit tapi ya terus berlangsung besar lama kelamaan. Mereka muslimin tidak. Nah, yang penting dapat kemenangan besar, setelah itu nggak laku lagi. Nah, ini sahih bahwasanya mereka membagi buku dengan cuma-cuma. Nah, kita berusaha untuk menyebarkan dakwah ini. Mungkin dengan tulisan-tulisan, dengan dakwah, ataupun dengan yang lainnya. Ya ala sunnah, sabiku fa'inna hizbiyin sabakun, wa ala sunnah dahului. Karena orang hizbiyin itu saling mendahului. Kalau kalian tidak ajar anak-anak kalian, siapa yang ajar kalau bukan hizbiyun? Harus sunnah harus mementingkan bagaimana umat, kenyataan umat. Yang mereka telah lalai dari masalah akhirah. Nah, dan mereka usaha untuk menjadi dunia tidak ada lagi, kecuali dunia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Enggak ada lain kecuali dari dunia. Tidak ada waktu untuk ta'lim. Tidak ada waktu untuk dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu untuk membantah. Nah, orang-orang dari kalangan hizbiyin, orang kafir dan lain sebagainya. Sungguh kerugian, khusus dunia wal akhwah. Dzalika wal khusran rugi dunia dan akhwah. Ini adalah kerugian yang besar. Nah, kerugian yang nyata. Yang kelima, Rasulullah SAW adalah seorang penakut. Qala atau barsi fil fasl khitab, fil fasl khitab halaman 182 an Abi Hurairah kalau Rasulullah SAW Laila usriya bi Nah ya sama Malam ketika saya diisrakan ke langit asabiah yang tujuh Sampai itu nida Saya mendengar panggilan minta til ars Di bawah ars Nah anna aliyan ayah huda Bahwasanya Ali adalah ayat Tanda-tanda daripada petunjuk Wahabib man yu'min bi Dan termasuk kasih bagi orang yang beriman kepada saya Nah Balik alian. Sampaikan kepada Ali. Falamma nazala minas sama nasya dzalik. Jika Allah nam katakan supaya menyampaikan ya Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ali. Namun ketika turun Rasulullah SAW lupa untuk nam menyampaikan tadi. falamma nazala minas sama nasya dzalik. fa'anzallahu taala nam balik ma unzila min rabbika fi Ali. Dalam riwayah, balik ma unzila fi Ali. Sampaikan apa yang turunkan kepadamu? Kepada Ali. Ini tambahan ayat dari Rafidah. 6. Wa illam tafal sama balak dari salatah. Kalau kamu nggak lakukan, maka kamu tidak menyampaikan risalah al-ayah. Kok 6 dari A, al-ayah 6. Qaluhu dia berkata perkataan 6 ayat nasya. Eh, Ya, Rasulullah meninggalkan tidak mau menyampaikan amanah tadi. Nah, eh Walla alahu. nah Khafan dan munafikin Nah, au khauf minal munafikin. Eh, takut kepada orang, -orang munafikin. Kama sarha bidzalika bi akhbarin katsirah. Sebagaimana yang jelas dalam kabar-kabar yang banyak. Nah, tuduhan bahwa Rasulullah SAW tidak menyampaikan risalah kepada Ali bin Abi Thalib karena takut kepada orang, -orang munafikun. Nah, ini jelas kedustaan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala Anas sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana asjaun nas. Sallallahu adalah orang yang paling dermawan dan orang yang paling pemberani agar jadi sesuatu di Madinah. Enam. Fangtaka Rasulullah SAW. Waqad sabakatuhum. Nah, ila saud. Rasulullah SAW pergi. Dan Rasulullah SAW sudah mendahului mereka. Nah, pada suara yang keras tadi. Wawa ala himar nam Abi Talha. Wa fi sayf. Nah, Sallallahu alaihi wasallam nunggang apa mendarai keledai dari Abi Talha dan di pundaknya ada pedang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lam terau, lam terau. Eh tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat kepada kalian. Tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat kepada kalian. Yang datang pertama kali untuk enam melihat suara yang keras yang ada di Madinah ini Rasulullah SAW lebih jauh daripada manusia sendiri. Nah, dengan membawa keledai sekaligus di atasnya ada pedang. Dari sini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang paling berani. Bahkan hadis Jabir bin Abdullah Al Bukhari Muslim Nusirtu berrob Masirat Asyar. Saya diberikan pertolongan dengan mereka itu takut dalam tempo sebulan. Jadi kalau Rasulullah SAW berusaha mem mem memerangi suatu daerah, maka dalam tempo sebulan daerah tersebut sudah kosong dari penghuninya takut kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana? Tuduhan mereka kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia adalah penakut. Nah, takut kepada orang munafik. Nah, yang demikian jelas kedustaan yang besar. Nah, dan yang kedua, antum lihat di sini an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Padahal Allah tidak sepakat untuk mendoakan Abi Hurairah. Kenapa sekarang memeriahkan dari Abi Hurairah? Kenapa? Nah, ini batil juga. Rasul apa? Abu Hurairah sudah ditaifkan sekarang meriwayatkan dari Abi Hurairah. Hah? Bagaimana ini? Ini enggak orang munafik atau orang yang enggak jelas riwayatnya. Nah, kalau sudah ditaifkan ya sudah enggak usah diriwayatkan. Nah, jadi ini riwayat yang lemah kalau begitu ya enggak? Bagi Rafidah. Nah. Baik. Kenapa di sini menyebutkan Abi Hurairah? Kenapa? Padahal sudah jelas dilemahkan oleh Rafidhah. Dan dia adalah orang yang paling kuat hafalannya. Nah, sama siapa tahu abad. Tidak lupa setelahnya untuk selama-lamanya. Nah. Yang keenam. Minum atau menetek payudara Abi Thalib. Masa menyusu kepada laki-laki? <laughs> menetek payudara Abu Thalib, pamannya sendiri. Nah, Ruya fi usul kafi diriwayatkan di usul kafi ini Al-Kafi termasuk kitab yang paling masyhur untuk orang Rafidhah. Kitab yang paling dipercaya lebih dipercaya daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, An Abi Basir dari Abu Basir, An Abi Abdullah alaihissalam dari Abi Abdullah alaihissalam. Lama mulid dan Nabi SAW ketika Nabi SAW dilahirkan, maka sa'ayaman Rasulullah tinggal untuk berapa lama, berapa, berapa hari. Laisa lahu laban, tidak ada susu untuk untuknya. Falqahu Abu Talib ila sadi nafsih. Lalu Abu Talib nah, memberikan payudaranya kepada Rasulullah SAW. Fa'anzallah fi labanan. Lalu Allah SWT turunkan. Nah, keluar dari payudara Abu Talib itu susu. Nah, indah pada indah. Nah, seandainya laki-laki ini keluar nah, air susunya, kita nggak butuh dengan perempuannya enggak. <laughs> kita susu sendiri. Nah, ini riwayat yang dosta. Nah, Warada'a ayaman kemudian Abu Talib menyusuinya untuk beberapa hari. Nam hatta waqa'a Abu Talib ala Halimah sadiyah Nam fa rudi'a ilaiha sampai nam terjadi hal terjadi bertemu dengan Halimah Sa'diyah lalu disusukan kepada Halimah Sa'diyah. Nah, ini riwayat Rafidah. Masa payudara Abu Talib nah keluar susunya. Nah, ini jelas dusta. Dari mana diambil ini Allah alam dari mana diambil? Nah mungkin dari syaitan atau dari Yahudi dan Nasrani. Nah ada dari mimpi. Nah melihat ini riwayatnya An Abi Basir An Abi Abdullah itu aja sudah. An Abi Basir An Abi Abdullah nggak jelas siapa Abu Abdullah. Ya nggak nggak jelas siapa Abu Abdullah. Banyak Abdullah Imam Malik Abu Abdullah Imam Syafi'i Abu Abdullah Imam Ahmad Abu Abdullah. Nah banyak sekali. Imam Bukhari siapa kunyahnya? Imam Bukhari siapa kunyahnya? Hah, Abu Abdullah. Enggak jelas siapa Abdullah di sini. Nah. Selanjutnya Tidaklah Rasulullah SAW diutus kecuali hanya untuk kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak ada lain tugas Rasulullah SAW kecuali untuk kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, jaa fi wasail darajat lis-saffar Nah, telah datang dalam Wasail Darajat Safar halaman 97, qala Abu Ja'far anna Aliyan ayah li Muhammad. Bahwasanya Ali adalah tanda buat Muhammad. Wa anna Muhammadan nam yad'u ila wilayatih. Bahwasanya Muhammad SAW itu menyeru kepada wilayah Ali bin Abi Thalib. Nah, masa enggak ada, enggak ada tugas kecuali untuk menyampaikan kepimpinan Ali bin Abi Thalib? Ada Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kitalah Nah, kami mengutusmu kecuali untuk rahmat semesta alam. Ya ayun nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyyiran wa nadira. Wa Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ini diutus untuk berikan peringatan. Nah, tentang neraka, memberikan kabar gembira dengan surga. Ini tugas Rasulullah SAW. Bukan sekedar kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Maka juga jelas batil. Nah. Wa aidan innama bu'ithu rahmatan. Saya diutus sebagai rahmat. Hadis Abi Hurairah wa Muslim. Enggak ada lain kecuali rahmat semesta alam. Nah, dari sini jelas pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW bukan untuk kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, maka antum lihat Osman bin Affan Beliau nikahkan dengan dua anaknya. Anak pertama meninggal, kemudian dinikahkan lagi dengan anak yang kedua. Nah, Osman apa dijuluki dengan Nurain yang punya dua cahaya karena menikah dengan kedua anak Rasulullah SAW. Seandainya, nah Rasulullah SAW mengatakan, karena indi mi'ah, lam imra'ah, seandainya saya punya seratus anak perempuan, Kemudian dari masing-masing ini meninggal. Terus akan saya nikahkan semuanya kepada Osman bin Affan. Seandainya punya 100 anak. Jadi mati yang pertama. Nah, dikali dengan perempuan yang kedua. Anak yang kedua. Terus sampai 100. Nah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW cinta kepada Osman bin Affan. Bukan hanya diutus untuk kepemimpinan Ali bin Talib. Nah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Semuanya saya diutus untuk menyempurnakan masalah akhlak. Nah, bukan untuk pemilihan Ali bin Abi Thalib. Nah. wadon untuk menyampaikan agama. Sampai beliau nyatakan hanya Abi radhiyallahu taala an, "Lau kana Musa hayyan, lama wasahu illa tiba Ali." Seandainya Musa itu hidup, maka tidak ada keleluasaan kecuali Musa harus mengikuti agamaku. Harus menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Walladhi nafsi biyadih. La yasmu bi Yahudi wa Nasrani al la bi illa kana nar. Demi zat yang diliku dalam tangannya. Tidak ada seorang pun dari orang Yahud, orang Nasrani mendengar tentang diriku kemudian tidak beriman kepadaku kecuali pasti dan pasti akan menjadi penghuni neraka. Diutus untuk masa agama, bukan untuk kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, nah insyaallah demikian dan Mudah-mudahan kita bisa nyambung kembali. Saya untuk sholat nisa. Nah, sahabat.